sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur begadang malam untuk mengulang-ulang mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi bertahun-tahun dia menginginkan makan ada nama makanan itu harisa dia ingin tidak sanggup tidak bisa dia membelinya kenapa karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu adas sima udas untuk mendengarkan pelajaran ilmu renungkanlah wahai saudaraku orang yang ingin mendapatkan mutiara. Dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silahkan pilih diri Anda anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat saudara saudari kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya, kelak Anda akan bergembira di masa tua, memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.